الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kita lanjutkan pembahasan kitab Muhafadzatul Ahmad halaman 16 Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wal maqsud Maksud dari pembahasan ini adalah annal mubtilin la sabila lahum ala asbair rasuli al-batta. Bahwasanya para ahlul batil mereka itu tidak punya jalan sama sekali untuk mengalahkan para pengikut Rasul. Allah Ta'ala walayyajalallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan atau menjadikan suatu jalan untuk orang-orang kafir itu mengalahkan orang-orang yang beriman. Ini adalah janji Allah Ta'ala. Bahwasanya orang kafir tidak akan diberi jalan untuk bisa mengalahkan orang-orang yang beriman. Qila bil jadi wal burhan. Maksudnya adalah dengan argumentasi dan bukti. Dari sisi ilmu, tidak mungkin orang kafir bisa mengalahkan orang beriman fa inna hujjatahum zahidatun 'inda karena sesungguhnya argumentasi alasan-alasan yang di yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu akan hancur zahidah hancur di sisi Rabb mereka ini pendapat sebagian ahli tafsir tentang ayat tadi wakil ada yang mengatakan hada fil akhirah ayat ini berlaku untuk di akhirat Orang kafir tidak akan bisa mengalahkan kaum mukminin. Wa amma fid dunya wa qad yatasallatuna alaihim bidzarari lahum wal adza. Adapun di dunia, maka terkadang orang-orang kafir itu bisa menguasai orang-orang yang beriman dengan apa? Menimpakan bahaya, menimpakan gangguan dan sebagainya. Wakil ada yang berpendapat lagi, la yaj'alulahum alaihim sabilan mustaqirrah. Yaitu Allah tidak akan menjadikan jalan untuk orang-orang kafir mengalahkan orang yang beriman mustaqirah dengan apa sesuatu yang terus menerus. Tidak mungkin orang kafir itu sanggup untuk selalu mengalahkan orang yang beriman. wa nusiru alaihim bahkan sekalipun orang kafir itu bisa mengalahkan orang yang beriman fi di suatu waktu fa inna maka sesungguhnya kesalahan itu akan menimpa orang kafir. Wa yastaqirun li rasul dan kemenangan itu akan terus menetap untuk para pengikut Rasul. Terkadang menang, terkadang kalah, tetapi kemenangan terakhir adalah bagi para pengikut Rasul. Wakil ada yang berpendapat, Dalil ayah ala zahiriha wa umumiha. Bahkan ayat ini sesuai dengan lahiriahnya dan keumumannya. Ayat ini umum, baik dia di dunia ataupun di akhirat, menang dengan cara apapun. Dalam bentuk apapun, orang kafir tidak akan bisa mengalahkan orang yang beriman. Wala iskala fiha bihamdillah. Dan tidak ada kerumitan di dalam masalah ayat ini. Alhamdulillah. Kenapa? Fa inna Allah subhanahu dhamina alla yaj'ala lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Karena sesungguhnya Allah yang Maha Suci telah menjamin bahwasanya dia tidak akan menjadikan suatu jalan bagi orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Fahaytu kanat lahum sabilun ma alaihim sabilun ma alaihim maka kapan saja orang kafir itu memiliki suatu jalan untuk mengalahkan orang yang beriman fahumul ladina ja'aluha maka sebenarnya orang yang beriman itu sendiri yang membuat jalan tersebut mereka yang dengan dosa-dosa mereka membuka pintu untuk orang kafir itu menyalahkan mereka dari pintu tersebut. Bitasabubihim tarka ba'di ma bihi. Dengan sebab apa? Mereka meninggalkan sebagian kebenaran yang telah mereka akui sendiri. Orang mukmin mengakui kebenaran yang datang dari Allah, tetapi terkadang malah di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban au irtikabi ba'di manuhu anhu atau dengan sebab mereka melakukan perkara per, sebagian perkara yang Allah larang. Ini membuka pintu untuk apa? Membuat jadi lemah kita dan orang kafir pun menguat. Fahum ja'alu lahum mustabila alaihim maka orang beriman itu sendiri yang membuat untuk orang kafir itu memiliki jalan untuk mengalahkan orang yang beriman itu sendiri biqurujihim an ta'atillahi wa rasul dengan sebab orang-orang yang beriman itu yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya fima auzada takalluka aduwihim takalluka aduwihim alaihim di dalam perkara yang mengharuskan orang kafir mampu untuk mengalahkan orang-orang yang beriman min hadhihi sadrah dari celah ini, dari lubang yang ini. Allati aqalluha yang mereka biarkan lubang itu terjadi, tidak segera ditutup. Sama aqalla sahabatu yauma Uhudin sadrah allati amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biluzumiha. Sebagaimana dulu para sahabat, yaitu sebagian, sebagian sahabat membiarkan, yaitu pada waktu perang Uhud membiarkan satu lubang yang Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menjaganya. Untuk senantiasa menjaga di situ wahid dia sama menjaganya. Bahwa jadal aduwu minha tariqan ilaihim. Maka orang-orang kafir, eh, maka musuh pun mendapati dari lubang tersebut jalan untuk masuk ke arah kaum muslimin pada kalu minha lalu mereka pun masuk dari jalur tersebut dari lubang tersebut jadi Allah Taala itu telah menjanjikan kemenangan bagi orang yang beriman. Tetapi janji tadi dikaitkan dengan apa? Dengan lafaz al muminin Ini menunjukkan apa? Janji itu dikaitkan dengan sifatul iman. Berarti selama kaum mukminin itu sempurna keimanannya, mempunyai keimanan sempurna dengan apa? Ketaatan yang sempurna. Maka penjagaannya pun sempurna. Tetapi kalau mereka sendiri keimanannya berkurang, maka penjagaannya pun jadi berkurang. Selanjutnya dari kitab As-Sawahiful Mursalah. Al-Babul Sekarang Tapi yang kedua. Setelah kita mengetahui bahwasanya musibah itu penyebabnya besarnya adalah karena dosa-dosa kita sendiri. Sekarang kita ingin membahas tentang jenis musibah dan jenis kesabaran. Nau'ai al-musibati wa nau'ai sabr. Dua jenis musibah dan dua jenis kesabaran. Ikhlas anna hunaka farqan bainal masaibil alamiyah. Ketahuilah bahwasanya ada perbedaan antara musibah-musibah yang datang di alam ini, musibah yang sifatnya alami, kalbarokin seperti karokin yaitu gunung meletus, wazalazil dan gempa bumi, wasuyul banjir, wabainal masoibil adamiyah dengan musibah-musibah yang musibah-musibah yang sifatnya datang dari manusia, perbuatan tangan manusia. Kalau kotel seperti pembunuhan, wanah, perampokan, wasatem kaki caci makian, wan adu domba, wal yaitu menggunjing, menyebutkan kejelekan saudaranya tanpa dia ketahui. Wan tuhmah, tuduhan. Ini semua musibah. Wasabru alal ula maka kesabaran untuk kesi yang pertama, musibah yang bersifat alami, Sobrun istirori, itu adalah kesabaran yang sifatnya terpaksa. Karena tidak mungkin kita sanggup untuk apa? Secara umum, secara manusiawi, tidak mungkin kita sanggup mencegah datangnya gempa bumi dengan tangan kita sendiri. Atau mencegah datangnya banjir dengan tangan kita sendiri. Atau mencegah misalkan apa datangnya petir dengan tangan kita sendiri. Itu tidak mungkin. Ini secara umum. Walaupun manusia bisa saja mengusahakan ini, mengusahakan itu, tetapi secara umum perkara ini adalah sifatnya terpaksa, tidak mungkin kita tolak. Kalau sudah datang yang namanya gempa bumi dan lain-lain. Haitsu ajizal insanu anil intiqami Yang mana manusia itu tidak sanggup untuk membalas. Ya, kalau itu tidak terjadi, mau membalas kepada siapa? Kalau terjadi banjir atau gempa bumi, tidak sanggup manusia untuk membalas wasabru ala saniyah sementara kesabaran terhadap jenis musibah yang kedua pembunuhan, perampokan, caci makian, sabrun ikhtiyari kesabaran yang sifatnya pilihan. Dalam artian apa di sini? Oh ya ini yang dimaksud tadi adalah dalam masalah bagaimana kita menghadapinya setelah itu terjadi. Maka yang kedua adalah sifatnya ikhtiari, kita bisa memilih kita bisa memilih untuk membalas kepada orang yang zalim tadi atau kita memilih untuk bersabar. Li'annahu yumkinuhu an mimman Karena mungkin bagi dia untuk membalas kepada orang yang menggalimi dia untuk tiba musibah yang kedua. Falam yas'alhu tetapi dia tidak mau mengerjakan ini talaban li tamamil ajri minallah dalam rangka mencari kesempurnaan pahala dari Allah. Boleh tidak kita membalas kedoliman dengan kedoliman yang serupa dalam arti yang membalas? Boleh. Tetapi kalau kita memilih sabar, maka pahalanya itu tidak terbatas. Boleh. Maka yang memilih untuk bersabar istilahnya adalah as-sabru al-ikhtiyari, kesabaran yang dia yang memang memilih untuk itu. Wasabrul ikhtiyari a'zamu manqabatan 'indallah. Dan kesabaran yang sifatnya pilihan sengaja untuk tidak membalas itu lebih besar derajatnya di sisi Allah wa aktsaru masubatan lil abdi dan lebih banyak pahalanya untuk sang hamba minas sabri alistirori daripada kesabaran yang sifatnya terpaksa. Yang pertama, kesabaran yang memang kita harus sabar dan itu pun terpaksa. Dalam artian tidak sanggup kita membalas ketika terjadi gempa bumi atau gunung meletus membalas kepada siapa tidak bisa. Maka manakala yang kedua ini di situ ada amalan kita kita sengaja untuk tidak membalas walaupun kita mampu, maka pahalanya lebih, lebih besar daripada pahala kesabaran yang pertama. Allah Syekhul Islam rahimahullah, lakinnal musada bi musibatin samawiyah. Akan tetapi, orang yang tertimpa musibah yang datang dari langit, ini musibah yang alami, tasbiru nafsuhu jiwanya itu bersabar. Malah tasbiru nafsu man zalamahun dengan kesabaran yang memang tidak sanggup untuk dipikul oleh orang yang didolimi oleh orang-orang mau tidak mau dia akan bersabar untuk yang pertama ataupun untuk yang kedua jarang orang sanggup bersabar tapi dia biasanya memilih untuk membalas dan itu hak dia untuk membalas membalas yang serupa yang setimpal fa inna zaka yastashiru karena sesungguhnya Orang yang pertama yang musibahnya terpaksa itu dia merasa annallaha huwallazi fa'ala bihi hadza. Bahwasanya Allah itulah yang melakukan ini kepada dia. Sehingga bagaimana kita membalas? Maka dia menyabarkan diri dengan kesabaran yang besar. Fata ayyasa apa? Fata fa eh. Aisyah ya itu atau apa? Ini Aisyah ya itu. Fatai asa tadi. Fatai asa nafsuhu minasyaf'i wal mu'aqabah. Maka jiwanya itu putus asa dari membela diri dan membalas eh, apa dari menolak dan dan membalas mu'aqabah membalas wa akhdhi sa'ar dan membalas sedang, Jelas? Dia putus asa tidak mungkin membalas sedang kepada Allah. Maka biasanya orang milih sadar jelas terhadap musibah alami. Bikhilafil maklum. beda dengan orang yang terzolimi. Pola yang kedua, musibah yang kedua. Alladzi zalamahun nas, yang dizolimi oleh manusia. Fa inna nafsahu tastashiru anna zolimahu yumkinu jahuh. Karena jiwanya itu merasa bahwasanya dia mungkin untuk bisa menolak orang yang mendolimi dirinya. Wa uqubatuh, mungkin untuk dia menimpakan hukuman kepada orang yang mendolimi dia tadi wa akhdus wa akhdus fa'rihi minhu dan membalas dendam terhadap orang yang mendolimi dia tadi. Fasabru ala hadhil musibah afdal. Maka kesabaran terhadap musibah yang ini, musibah yang mana pertama atau kedua? Ya, yang kedua, ini lebih utama wa a'zam dan lebih besar. Kasabri Yusuf sallallahu wa salamuhu alaihi wasalamu. Sebagaimana kesabaran Nabi Yusuf Semoga sholawat dan salam dari Allah tercurah untuk beliau. Nabi Yusuf memiliki dua tipe kesabaran. Nah, makanya kita beliau diabadikan dengan termasuk kita yang terbaik di, di bidangnya. Wahada yumkin dan apa? Wahada yakun dan ini terjadi lianna sahibahu ya'lamu anna Allah qadara dzalik. Karena orang yang mengalami ini dia mengetahui bahwasanya Allah yang yang menetapkan itu. Boleh qadara, boleh qadara. biru ala zalik. Maka dia bersabar. Di dalam perkara tadi. Ketika Nabi Yusuf, apa itu masukkan di dalam sumur misalkan. Ini jelas ketika itu beliau masih kecil, tidak sanggup untuk membalas, tidak sanggup untuk membela diri dan sebagainya. Ini kesabaran ya tipe yang pertama masalah ini samawiyah seperti musibah-musibah yang datang dari langit itu. Wa yakunu dan juga liyamala sawabal kazimin al ghaiz. Beliau bersabar untuk mendapatkan janal, untuk mendapatkan pahala orang yang menahan kemarahan. Wal afina aninna dan pahala orang yang memaafkan manusia karena Nabi Yusuf juga memiliki kesabaran yang kedua ketika apa? Beliau dimasukkan di dalam penjara dan ketika beliau sudah besar dan punya kemampuan untuk menghukum saudara-saudaranya, tetapi beliau ini untuk memaafkan mereka. Qala tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Memaafkan mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan waliyusal wali waliyaslama qalbuhu minal ghilli dan agar hatinya itu selamat dari perasaan dendam kepada manusia. Wakilan nau'aini yastariku dan dua jenis kesabaran ini bersekutu dalam masalah apa? Di anna bahu yastosir. bahwasanya pemiliknya, pemilik kesabaran ini dia merasakan anna dzalika bidzunubis bahwasanya musibah baik yang pertama ataupun yang kedua itu adalah disebabkan oleh dosa dia. Ini secara umum, bukan? Ketika kita membahas para nabi, para nabi maksum. Wahwa mimma yukafirullahu fihi sayyi'at. Dan bahwasanya itu adalah termasuk perkara yang dengannya Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa dia, kesalahan-kesalahan dia. Maka dengan sebab itu apa? Wa yastaghfiru wa yatub. Dia ya mohon ampun pada Allah dan bertaubat. Wa aidan dan juga fa tertulis di sini dan aslinya memang begitu fayuri. Tapi kalau alam barangkali yang benar adalah fayaro. Maka dia melihat anna zalika sabr wajibun alaih. Bahwasanya kesabaran ini itu wajib bagi dia. Kesabaran untuk yang pertama, adapun untuk yang kedua kita dibolehkan untuk membalas. Ataupun milik milik untuk tidak membalas maka dia dapat pahala. Wa anna jada' mimma yu'aqadu alaih dan karena keluh kesah itu termasuk perkara yang bisa menyebabkan datangnya hukuman mendapatkan musibah ternyata berkeluh kesah marah kepada Allah tidak ridha dengan takdir maka ini bisa apa? mendatangkan hukuman Allah Baik, selesai dari Majmu'ul Fatawa. Al-Babu Salih, bab yang ketiga, Su'udhannin min jahlin bi Rabbihi azza. Eh, su'u dhanni man yahula bi rabbih azza wa jal. Sekarang kita membahas buruk sangkanya orang yang tidak kenal Rabbnya. Dia bodoh terhadap Rabbnya, tidak mau belajar nama-nama dan sifat Allah bagaimana mestinya. Maka dia sering buruk sangka kepada Allah. Inna ba'dan nas yusi'una dhanna bi rabbihim. Sesungguhnya sebagian orang itu berburuk sangka kepada Rabb mereka haitsu innahum lamma kanu fi ma'asi bahwasanya yang mana ketika mereka itu ada di dalam kemaksiatan-kemaksiatan hasalu ala rohatil aish mereka mendapatkan kehidupan yang manis bertambah maksiat kenapa justru semakin banyak kekayaan semakin banyak ketenaran atau barangkali mendapatkan jabatan yang tinggi dan sebagainya Falamma Allah, tetapi manakala mereka taat kepada Allah, ahum ba'dul ibtilaat. Mereka tertimpa sebagian ujian-ujian. Memang ini banyak dialami orang sehingga buruk sangka kepada Allah. Mengira sudah lebih baik cuma dia saja biar beruntung. Fayadunnuna annaha bisababi ta'atihim lillahi wa lirasulih. Maka mereka mengira bahwasanya ujian-ujian tadi itu musibah-musibah tersebut disebabkan karena mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Justru kalau taat malah aku kehilangan harta yang banyak. Kalau aku mencari uang dengan cara yang halal, justru aku jadi miskin dan lapar. Lebih baik dengan cara yang haram saja. Terkadang orang banyak yang berpikirnya seperti itu. rotul ta'ah. Akhirnya mereka meninggalkan ketaatan waraja'u ilal ma'asi dan kembali kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Wahada balalun ba'id dan ini adalah kesempatan yang jauh. Fata'atuhum sababun lin nakri wal zafri wal salah. Sesungguhnya ketaatan mereka itu adalah sebab datangnya pertolongan, kemenangan dan kebahagiaan. Wa ammal balaya adapun ujian-ujian itu fahyala budda minhu. Itu adalah perkara yang wajib terjadi. Harus ada di hadil hayah di dalam kehidupan ini. Semua kenal, baik dia muslim ataupun kafir, dia akan tertimpa ujian. Wala siyama nas lam yaslamu minad dunuh. Terutama karena manusia itu tidak selamat dari dosa. Sehingga musibah yang menimpa kita bukan karena kita taat kepada Allah, tetapi untuk apa? Menghapus dosa-dosa yang belum terhapus. Fallahu bitilkal galaya yumahhisuhum wa yutahhiruhum. Maka Allah dengan musibah-musibah tadi itu ingin untuk mencuci mereka uh, eh, yumahis yaitu menyaring atau sama dengan mencuci ya menyaring dan mensucikan mereka wa bercari sabruhum dan Allah ingin menguji kesabaran mereka wa sidqal ta'atihim dan jujurnya ketaatan mereka wa huwa yujzihim ah, wa huwa yajzihim bi a'malihim dan Allah membalas mereka, memberikan pahala kepada mereka dengan sebab amal-amal mereka yang baik. Karena sesungguhnya Allah itu tidak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat kebajikan. Jadi kalau dia taat kepada Allah, Allah telah menyiapkan pahala. Bukannya Allah menyiksa dia karena taat, bukan. Tapi dengan hikmah yang tinggi untuk kebaikan kita sendiri kalau ada musibah. Kalau Syekhul Islam rahimahullah, Wa ma bihi rasulah. Dan orang yang mengikuti ajaran yang Allah mengutus rasulnya untuk membawa ajaran tadi, mengikuti ajaran yang dibawa rasul, karena mahdiya mansura. Dia itu akan mendapatkan petunjuk dan akan mendapatkan pertolongan. Binusratillahi fid dunya wal akhirah. Dengan pertolongan dari Allah di dunia dan di akhirat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya." Sesungguhnya kami sungguh benar-benar kami akan menolong para utusan kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia wa yauma yaqumul ashab dan hari di, di eh, hari tegaknya para saksi. Wa qala ta'ala wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin sungguh telah berlalu kalimat kami untuk para hamba kami yang diutus. Apa itu? Innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya mereka, benar-benar mereka itu yang akan tertolong. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara kami, mereka itulah yang benar-benar akan mendapatkan kemenangan. Ini janji Allah. Wa idza asabatil wa idza asabatil abda musibatun dan apabila hamba itu tertimpa suatu musibah, karena dzambi itu adalah karena dosa dia. La bittiba'ihi li Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan disebabkan karena dia mengikuti Rasul, bukan. Bal bittiba'ihi li Rasul sallallahu alaihi wasallam yurham wa yunsar. Bahkan dengan sebab dia mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia itu akan disayang Allah dan akan ditolong. Wa bidunufihi yu'adzab wa yuhzal dan disebabkan karena dosa-dosa dia, dia itu disiksa dan ditelantarkan. Ini adalah penetapan yang bagus. Allah Ta'ala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kabir. Dan apapun yang menimpa kalian dari berbagai musibah itu, maka itu adalah disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan banyak sekali dari kesalahan kalian. Ini pembahasan yang panjang dan bagus sekali dari Syekhul Islam mengingatkan akan sirah pada zaman beliau dan juga zaman sebelumnya. Walihada karena itulah laman hazamal muslimuna yauma Uhud ketika kaum muslimin itu terkalahkan pada waktu perang Uhud. Terkadang kita merasa kurang kurang senang, eh, kurang suka ketika perang Uhud itu disebut-sebut karena di situ muslimin kalah. Tetapi Allah Taala mengabadikan itu di dalam Al-Qur'an sebagai apa? Pelajaran yang amat indah bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Wa kanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka itu bersama Nabi, bersama makhluk yang terbaik dan selalu ditolong. Tetapi lihat bagaimana akibat dari maksiat. Wa alaihi alaihimul adu tetapi musuh berhasil mengalahkan mereka. Musuh menguasai mereka. Istadharo, yaitu menjadi menang. Bayyanallahu lahum. Allah menjelaskan kepada mereka. Anna zalika bidunubihim. Bahwasanya yang demikian itu adalah disebabkan oleh dosa mereka. Adapun orang kafir kalau mereka menang, mereka juga bertambah dosa dan siksaannya pun menjadi tambah mengirikan Ataupun kaum mukminin dengan sebab musibah itu dosanya dihapus dan siksaannya pun dimaafkan. Allah Ta'ala innal ladina tawallau minkum yawmal taqal jam'an. Ini kita perang Uhud. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari kalian pada hari berjumpanya dua pasukan, berpaling maksudnya lari karena waktu itu banyak kaum muslimin yang lari. Terutama ketika apa? Ketika orang kafir sudah muncul dari belakang, dari arah gunung rumah. Dan juga ketika setan teriak bahwasanya Rasulullah telah meninggal, maka kondisi memang betul-betul kacau. Innamas fadallahumus syaitan. Hanyalah setan itu yang menggelincirkan mereka. Dengan sebab apa? Tidak lima kasrahu. Disebabkan oleh sebagian dosa yang mereka perbuat. Walaqad afallahu anhum dan sungguh Allah telah memaafkan mereka. Jadi musibah yang terjadi sudah terjadi dan Allah Taala memaafkan orang-orang yang di perang Uhud itu. Makanya yang meninggal mereka menjadi apa menjadi syuhada Allah Taala telah memaafkan mereka dan mengangkat derajat mereka Inna Allah ghafurun halim sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyabar <clears throat> halim itu adalah yang tidak bersegera untuk menghukum Wa qala ta'ala awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mislaiha qultum anna hadha Apakah ketika kalian itu tertimpa suatu musibah yaitu kesalahan di perang Uhud sementara kalian itu telah menimpakan dua kali lipat kepada orang kafir. Hukum anna hada, kalian bertanya dari mana ini datangnya? Tertulis di sini anni. Dan memang aslinya di naskah demikian, tetapi yang benar anna. Tidak memakai apa? Titik dua. Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah wahai Rasulullah kepada para sahabat, itu adalah datang dari diri kalian sendiri, yaitu kesalahan sebagian dari kalian. Wa bayyana subhanahu hikmata ibn Dan Allah yang Maha Suci menjelaskan hikmah musibah yang dia timpakan kepada kaum mukminin, kepada para sahabat. Faqala ta'ala, qad khalat min qablikum sunan. Sungguh telah berlalu sebelum kalian itu sebelum kalian apa itu? Sunan yaitu jalan-jalan. Jadi apapun yang menimpa kalian itu juga pernah dialami oleh para nabi dan orang-orang yang bersama beliau, para nabi tersebut pada zaman-zaman yang dulu. Sama, itu semua adalah sunan yang harus ditempuh. Basiru fil ard, maka berjalanlah kalian di muka bumi. Ini sih bukan berarti kita disuruh untuk jalan di dalam apa? Di dalam longkang atau di bawah tanah, tapi di maknanya ala, yaitu di atas bumi. Makanya ketika kita di ketika Rasulullah SAW membenarkan Allah Taala di sama artinya adalah alat sama di atas langit. Fangzuru kaifakana akibatul mukadzibin. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Semuanya diuji. Kaum mukminin diuji, tetapi kesudahan yang bagus untuk orang yang beriman dan kebinasaan bagi orang yang mendustakan. Ini adalah jalan yang telah berlalu dan kita pasti akan melampaui jalan itu, melewati jalan tersebut. Kita ambil pelajaran jalan-jalan yang dialami oleh para nabi dan para sahabat zaman dulu. Hada bayanul Ini adalah penjelasan untuk manusia. Alangkah seringnya ayat ini dibaca, tetapi banyak orang yang tidak memahami penjelasan ini. Wahudawu wa mau'idatan muttaqin dan sebagai petunjuk dan sebagai petua nasihat bagi orang-orang yang bertakwa wala tahinu. Kalau kita sudah tahu hakikat kehidupan adalah seperti ini, wala tahinu dan jangan kalian merasa lemah. Tahinu dari wahan yaitu merasa lemah. Wala tahzanu dan jangan kalian bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan kalian itu yang tinggi kalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Iyam satkum qarhum faqad kalau qauma qarhum mithluh. Kalau kalian itu tertimpa luka, maka sungguh kaum tersebut juga telah tertimpa luka. Jadi kalaupun kaum muslimin luka, maka orang-orang kafir juga mengalami luka. Semuanya sama mengalami luka dan rasa sakit, tetapi apa? Kaum muslimin dapat pahala, orang kafir bertambah luka. Wa tilkal ayyamu dan hari-hari tersebut, hari kemenangan, hari kekalahan, itu kami ejarkan di antara manusia. Terkadang menang, terkadang kalah, itu sebagai ujian. Ujian untuk ber, sabar dan ujian untuk bersyukur. Waliya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada dan agar Allah mengetahui orang-orang yang beriman. Karena ketika datang ujian yang menyakitkan, orang kafir biasanya tidak mau lagi menampakkan keimanan, bahkan menampilkan kalimat-kalimat yang mengejek orang-orang yang beriman. Maka orang yang kokoh di atas keimanan tampak di dalam ujian tersebut. Ini juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Seandainya kaum muslimin menang terus misalnya, banyak orang yang mengaku sebagai mukmin padahal dia munafik. Tapi kalau terkadang menang, terkadang kalah, akan ketahuan siapa yang kokoh dan sejati keimanannya. Wa yattakhidha minkum syuhada dan Allah ingin mengambil di antara kalian dari kalian itu para syuhada, orang-orang yang mati syahid, pahalanya besar. Dan luar biasa sampai-sampai apa? Mereka ingin kembali ke dunia untuk terbunuh lagi, bukan untuk memakmurkan dunianya menunjukkan betapa besarnya pahala mereka. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun kaum muslimin kalah dan orang kafir yang zalim itu menang di suatu ketika, tapi Allah telah mengancam, Allah akan membalas mereka. Allah tidak suka pada mereka. Dan Allah Ta'ala, walaupun menimpakan musibah-musibah kepada mukminin, Allah itu penyayang kepada mukminin. Suatu saat, suatu saat akan apa? Akan dimenangkan kaum mukminin itu. Wal yumahhisallahu alladziina amanu dan Allah akan menyaring orang-orang yang beriman. Menyaring dan mencuci dosa-dosa mereka, wa yamhaqal kafirin dan Allah akan membinasakan orang-orang kafir. Dan itu telah dia lakukan. Dan akan terus dia lakukan karena perjalanan hidup ini adalah perulang dari kita mengulang seluruh sunan-sunan yang dialami oleh para rasul dan sahabat mereka. Wa qala ta'ala wa eh, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa yang menimpa dirimu dari kebaikan kebaikan dari kebaikan kebaikan yang menimpa dirimu maka itu adalah dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan kejelekan apapun yang menimpa dirimu itu adalah datang dari dirimu sendiri. Kemudian Syekhul Islam mengatakan wallahu qaddaraha. Allah yang menakdirkan ini. Wa qaddara kulla syai' dan menakdirkan segala sesuatu. Walakin, lakin akan tetapi ma asabal abda min afiyah apa saja yang menimpa hamba berupa afiyah keselamatan wa nasr pertolongan atau kemenangan waris dan rezeki bahwa min in'amillahi alaihi wa in ihsanihi ilaihi itu adalah karena Allah yang memberikan nikmat kepada dia dan berbuat baik kepada dia. Fal khairu kulluhu Maka kebaikan itu semuanya datang dari Allah dengan perantara yang Allah Taala inginkan siapapun dia. Walaysa lil abdi min nafsihi syai' dan hamba itu sama sekali tidak punya hak apapun dari dirinya sendiri dan tidak punya saham apapun karena kebaikan itu dari Allah bukan dari kekuatan dia, kelibatan ilmu dia, atau kecerdasan dia, dan sebagainya. Balhuwa fakir. Bahkan hamba itu adalah orang yang amat miskin. La yamliku li nafsihi naf'aw Dia tidak sanggup untuk menguasai untuk dirinya sendiri manfaat ataupun bahaya. Wala mauta wala hayata wala nusyura. Tidak juga menguasai kematian ataupun kehidupan ataupun pengumpulan nanti di hari kiamat. Wa ma asabahu min musibah, nah, sekarang musibah apapun yang menimpa dia, fadhi dzunubih. Itu adalah karena dosa dia. Wallahu taala yukafiru dzunubal mu'minin bitilkal masa'ib. Dan Allah taala itu menghapus dosa-dosa kaum mukminin dengan musibah-musibah itu. Wa yu'adziru lahum ala sabri 'alaiha. Dan Allah di samping menghapus dosa mereka, Allah juga memberi mereka pahala akan kesabaran mereka tadi. Wa yaghfiru liman istaghfar dan Allah mengampuni orang yang mohon ampun. Wa yatubu ala man dan Allah menerima taubat bagi orang yang bertaubat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min naqatin wala waqat." Nabi SAW memberikan kabar gembira apapun yang menimpa seorang mukmin min nakwabin baik itu berupa kehausan nasab artinya zona yaitu haus Wala wasat, wasat artinya penat, letih. Wala hammin, ham itu adalah apa? Kegundahan. Wala ghammin. Kalau ham itu untuk kegundahan di masa sekarang. Wala ghammin, ham itu adalah untuk masa yang akan datang. Kebingungan dan kesedihan di masa yang akan datang. Wala hazanin, hazan kesedihan untuk yang masa lalu, kesedihan yang masa lalu. Wala ada ataupun gangguan yang lain seluruh musibah apapun dia hatta syaukata yusyakuha eh, hatta syaukata yusyakuha sampai bahkan juri yang menusuk dirinya illa kafarallahu fiha min khataya kecuali Allah itu ya tidaklah ini terjadi kecuali dengan itu Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dia ini adalah kabar gembira untuk menghapus dosa-dosa kita. Semoga Allah mengampuni kita dan menyelamatkan kita dari musibah. Hadis ini mutafakun alaih dari Aisyah dan juga mutafakun alaih dari Abi Hurairah dan Abi Sa'id. Menunjukkan Rasulullah mengulang-ulang hadis tersebut. Walamma anzalallahu ta'ala qawlah. Terkadang mengulang, terkadang ini di majmu yang besar. Manakala Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Man ya'malu su'ayyujza Barang siapa melakukan suatu kejelekan, maka dia akan dibalas. Kalau Abu Bakar ya Rasulullah, kerjaat qasimatul zahar. Wahai Rasulullah, telah datang perkara yang mematahkan belakang, mematahkan dia ya, belakang kita. Maksudnya adalah ayat ini betul-betul berat. Karena apa? Para sahabat paham bahwasanya ini bersifat umum. Manya adalah apa? Adalah esensial, syarat, umum. Kemudian Tuhan ini adalah nakirah yang siyaqi syarat. Bisa tufidul umum. Berarti kejelekan apapun, besar kecil, yang nampak ataupun tidak nampak, dia pasti akan dibalas. Maka Abu Bakar yang imannya sempurna dan ilmunya itu sempurna, beliau ketakutan. Wa ayyuna lam ya'mal su'a? Siapakah dari kami yang tidak melakukan kejelekan? Oh ya Abu Bakar, alaf tahan Wahai Abu Bakar, apakah engkau tidak pernah merasa haus? Alasta tahzan, apakah engkau tidak pernah bersedih hati? Alasta bukan Allah awak, apakah engkau tidak tertimpa penyakit-penyakit lawak, yaitu penyakit-penyakit? Fadzalika ma tujzauna nabi, Itu adalah termasuk balasan yang Allah simpankan kepada kalian. Jadi tidak harus berupa apa? Datang batu dari langit atau angin topan, tidak. Tapi rasa penat dalam kehidupan sehari-hari, kesedihan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah apa? Bagian dari balasan Allah untuk menghapus dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Bakar As-Siddiq, tetapi di jalurnya ada rawi yang ada rawi yang lemah Musa bin Ubaidah dan juga meriwayatkan dari Maula Ibnu Siba dan dia masyhur. Tetapi dia punya beberapa pendukung. Dari hadis hadis Aisyah juga pendukung yang lain dari hadis Aisyah yang lain lagi. Dan juga punya pendukung dari hadis Ubay bin Ka'ab. Maka kesimpulannya hadis ini Hasan li Dan juga punya pendukung dari hadis Abi Hurairah diriwayatkan Muslim, maka lebih besar lagi, lebih menguat lagi hadisnya. Maka tidak ada keraguan kalau bahwasanya hadis ini benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita lanjutkan itu insya Allah. Allah taala a'lam.